مع الله الحفيظ أتوا dan الحافظ سبحانه وتعالى Di sini Syekh Sa'di menyebutkan Al-Hafidh Al-Hafidh alladhi hafidha ma khalqahu yang memelihara yang menjaga semua yang dia ciptakan wa ahata ilmuhu bima aujadah dan ilmunya meliputi semua yang dia wujudkan meliputi semua yang dia wujudkan. Ini tidak ada di alam ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafiza awliya'ahu. Baik, ini masuk dalam apa yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa Nah, di antara nama-nama Allah, makna nama-nama Allah, makna-makna dari nama Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh ini, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hafidh li ibadihi Dia menjaga hamba-hambanya. min jami'i ma yakrahuna wa hafizahu lahum nam min jami'i ma yakrahun dari semua yang tidak mereka sukai nah, ini tidak kalau di dalam ini langsung beliau menyebutkan ada hifdzu auliyaihi atau hafidha auliyaahu nah. ini termasuk dalam apa yang dirinci oleh mereka bahwa hifdzullah li ibadihi nau'an hifdzun am wa hifdzun khas penjagaan secara umum dan penjagaan secara khusus yang secara umum penjagaan Allah secara umum Di antaranya dengan bitaisirihi lahum nah, dengan taisir dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para hambanya ini berupa at-ta'am wasyarab wal hawa makan minum udara makan minum udara Taisirihi lahum at-ta'am wasyarab wal hawa. Wal hawa. Memudahkan kepada mereka untuk mereka makanan, minuman dan udara. Tidak repot-repot cari angin, cari udara untuk bernapas sudah tersedia di situ tidak perlu diolah disaring lagi sudah diberikan oleh Allah perangkat untuk menyaring mana yang dipenting diperlukan oleh tubuh oksigennya ya nah, dan seterusnya wa hidayatuhum ila masalihihim menunjuki mereka kepada kemaslahatan mereka digiring oleh Allah untuk hal yang berguna buat mereka walaupun dalam urusan dunia dan memberi, membimbing mereka, menggiring mereka kepada apa yang Allah takdirkan dan Allah tetapkan untuk mereka. Allah mudahkan kepada mereka ini Allah giring mereka kepada kemaslahatan mereka. Allah giring, Allah bimbing, ini Allah beri hidayah mereka kepada kemaslahatan mereka, kepada apa yang Allah tetapkan, Allah takdirkan untuk mereka berupa hal-hal yang sifatnya doruri buat mereka dan yang mereka butuhkan. Nah, ini termasuk diantara penjagaan penjagaan Allah kepada hambanya dan ini penjagaan yang umum. Kemudian seperti disebutkan juga oleh nah, tadi di atas juga penjagaan Allah kepada mereka dengan menjauhkan berbagai perkara yang tidak disukai dari mereka. Menjaga mereka dengan menjauhkan hal-hal yang tidak disukai dari mereka. Perkara-perkara yang memberikan mudarat, kejelekan-kejelekan. Dijauhkan dari hamba-hambanya itu termasuk penjagaan Allah untuk mereka. Nah ini penjagaan yang umum, nah, seperti nah ya penjagaan yang umum. Orang kafir pun juga mendapatkan penjagaan Allah dari sisi ini. Orang jahat, orang yang baik, orang yang mukmin masuk ke dalamnya. Ya, makhluk hidup lainnya juga demikian. binatang, ternak, tumbuhan. Kemudian hifdhuhu, nah hifdhu hifdhun khas. Penjagaan yang sifatnya khusus. Nah, ini contohkan oleh beliau Syekh Sa'di di sini. Nah, wa hafidha awliya'ahu. menjaga para walinya. Dengan menjaga iman mereka. Dengan menjaga iman mereka. Dari berbagai perkara subhat yang menyesatkan. dari fitnah-fitnah yang menggoncangkan dan dari syahwat-syahwat yang membinasakan. Ini perjaganya hamba wali-wali Allah. Allah selamatkan mereka dari fitnah-fitnah tersebut, subuhat, syahwat, dari hal-hal yang merusak iman mereka. Allah jaga mereka dari musuh-musuh mereka dari kalangan jin dan manusia. Seperti di sini dikatakan oleh Syekh, "Wa hafidha awliya'ahum min wuqu'ihim fid dzunubi wal halakat." Allah jaga wali-walinya untuk tidak jatuh ke dalam dosa dan perkara-perkara yang membinasakan. Apa kemudian mereka maksum semua? Tidak, bukan itu maksudnya. Ya. Allah jaga wali-walinya untuk mereka, kalaupun jatuh ke dalam kebinasaan ke, keenam perkara dosa, mereka langsung teringat dan bertobat kepada Allah. Ini yang disyaratkan dalam surah Ali Imran itu termasuk dalamnya. Penjagaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah siapkan surga ini yang seluas langit dan bumi untuk mereka. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini mereka. Nah, jatuh. Bukan mereka ter nah, mendiamkan diri. Bukan mereka membiarkan dirinya terus-menerus dalam dosa. Walatafa fil harakat kata Syekh wasakanat. Allah bersikap lembut kepada mereka dalam gerak dan diam mereka. Ini termasuk juga yang disebutkan di dalam ayat pembelaan Allah dijaga dari makar-makar musuh-musuhnya dari kalangan jin dan manusia. Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Surat Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Membela, Allah jaga mereka. Tergelincir mereka dalam dosa itu tadi. Ya. Zakarullah fastaghfiru lidunubihim. Nah. Mereka segera sadar, mereka segera berhenti, mereka bertaubat dan menyesal. Itu mereka. Nah. Nah itu yang dimaksud yang diingat diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas kepada kita Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah batas-batas Allah, jangan dilanggar. Jangan melampaui. Jangan ditabrak. Nah. Perintah-perintahnya jaga dengan laksanakan laksanakan dengan sempurna. Ya. Laksanakan dengan sempurna se semampunya. Kenapa perintah dari Allah? Wajahidhum fitnah, wajahidu fillahi wajahad. Nah, Allah ceritakan tentang nah nabinya atau orang-orang yang beriman wajahidu fillahi haqqa jihadi. akhir surat Al-Hajj. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad sebagaimana perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa perintah itu berarti apa dijalankan dengan maksimal fattaqullaha mastata'tum mastata'tum untuk tidak nah semampu kita Cuma kadang kita yang nggak adil dalam urusan akhirat kita cepat patah semangat. Giliran urusan dunia banting keringat peras tulang. Ya, nah, itu kita nggak adilnya. Urusan akhirat, masya udahlah, nggak mampu saya untuk seperti itu. Tapi kalau urusan dunia, dia bisa, kenapa saya tidak? niat para sahabat. Tahu kedudukan Rasulullah SAW. mufir lahu ma dan min dhanbi wa akhbar. Diampunkan dosanya yang telah lalu yang akan datang. Ibadahnya luar biasa sampai datang para tiga sahabat. Salah satunya diantaranya adalah Abdullah bin Amr ke rumah-rumah istri Rasulullah. Gimana ibadah Rasulullah? Oh di rumah beliau seperti ini seperti ini. Wah, gimana kita? Rasulullah yang sudah diampuni oleh Allah dosanya seperti itu. Saya tidak akan menyentuh perempuan lagi. Tidak akan dekati istri. Saya tidak akan tidur lagi. Saya tidak akan makan daging lagi atau tidak akan nah terus akan berpuasa. Subhanallah. Seperti itu Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah kepada kita, nah, tiga sahabat ini dipanggil. Kalian yang mengatakan demikian demikian. Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Aku paling takwa dan paling takut kepada Allah dari kalian. Saya juga tidur, saya juga sholat malam. Saya juga menikahi wanita. Saya juga berpuasa, saya juga makan. Ya, makan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, dia bukan golonganku. Lihat para sunnah, sahabat. Kan terbalik dengan kita. Nah, urusan dunia, masya Allah kita. Giliran urusan akhirat, nggak sanggup saya. Sudah nyerah duluan. Padahal kalau urusan dunia gagal satu usaha, cari usaha yang lain. Gagal juga di sini, cari yang lain. Kan gitu. Nah, subhanallah, kita gagal nggak bisa sholat malam, yang lain kan masih bisa yang lain kita kerjakan. mungkin bersikap bermuamalah dengan cara yang baik dengan tetangga, dengan teman. Banyak saudara membantu orang miskin misalnya. Yang nggak punya harta bisa juga dengan cara yang lain. Dia beribadah. Nah, banyak yang bisa dilakukan untuk ibadah tersebut. Untuk urusan dalam urusan akhirat. Yang kepentingannya untuk kita sendiri. Allah sendiri adalah ghaniyun anna. Tidak butuh kepada kita. Tidak butuh kepada ketaatan kita. Yang Allah katakan dalam ayatnya innal wa man yakfur kafara fa ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur tidak mau menjalankan perintah Allah khususnya dalam masalah haji ataupun yang lainnya, Allah tidak butuh kepada alam ini. Allah nggak butuh kepada manusia, Allah nggak butuh kepada amalan kita. Yang Allah katakan dalam hadis Abu Dzar, dalam hadis Qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, "Innama hiya a'malukum." Uhsiha lakum. Itu semua adalah amalan kalian. Yang aku catat dia untuk kalian. Suma wafikum iyaha. Betapa baiknya Allah. Bukan untuk kita. Lan yanalallaha luhumuha. Wala dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging korban itu. Harta yang kita sedekahkan itu nggak sampai kepada Allah Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Taqwa kalian yang akan sampai kepada kepada Allah. Niat yang ikhlas. Itu yang dinilai oleh Allah. وقد مدح الله ibadahu alladina يحفظون hududahu dan Allah memuji orang-orang yang menjaga batas-batas Allah. Yang halalnya jangan ditabrak, mentang-mentang halal ya, lepas bebas. sudah tidak boleh. Yang haram apalagi? Allah berfirman dalam surat Taubah, "Wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin." dan orang-orang yang menjaga batas-batas Allah kemudian beri, beri, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukmin juga dalam surat yang lalu surat Qaf ya, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib masuk dalam hal ini dalam ayat ini likulli awabin hafiz man yahfadzut tauhid man yahfadzul ikhlas man yahfadzut tawakkal tauhidnya semua tauhid rububiyah tauhid asma wa sifat tauhid uluhiyah dia jaga dia jaga dari nawaqid dia jaga dari hal-hal yang membatalkan tauhid tersebut yang merusaknya yang menodainya baik itu kesyirikan akbar maupun asghar juga perkara-perkara yang merusak menodai tauhid tersebut kemaksiatan kebid'ahan karena tauhid inilah perkara yang paling harus dijaga oleh oleh kita Sebanyak apapun amalan kita, sebaik apapun amalan kita, tapi kalau tauhid itu ternoda, jangankan cerita gugur ya, hilang sama sekali, ternoda sudah celaka kita. Ana aghna syuraka anis syirk. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Riya Siapa yang beramal mengerjakan satu amalan yang dia sekutukan aku bersama sesuatu selain aku dalam amalan tadi, aku biarkan dia dengan kesyirikannya. Itu syirik asghar. Rusak amalan kita. Nah, tidak diterima oleh oleh Allah. Bagaimana dengan yang besar? Riak yang sedikit itu sudah menghancurkan amalan kita. Baik ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita menenggalkan sesuatu. Kemudian menjaga syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan itu termasuk bentuk penjagaan, jaga dan muliakan syiar-syiar Allah. Nah, jaga syiar-syiar Allah tersebut. Apalagi syariatnya yang paling penting, yang paling utama, salat. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu. Nah, kita lihat di situ dalam ayat-ayat itu bukan sekedar ihfadhu menghafal, menjaga. Hafidhu yang memaknakan kata mereka maknanya adalah makna-makna muraqabah mengawasi betul-betul menjaga men tidak luput namanya orang mengawasi kan nggak dibiarkan main-main sesuatu yang dia dijaga itu raqib nah. hafidhu ala salawati pelihara jaga perhatikan salat yang lima waktu terutama khususnya salatul wusta yaitu salat asar wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat. Nah. Jaga sholat itu waktu-waktunya. Nah, nah. waktu-waktunya. Kemudian ketika kalau sholatnya enam dia sendirian ya itu tadi lengkap kalau dia berjamaah, perhatikan hak-hak jamaah. Ya, saf lurus dan rapat. Nah, jangan renggang. Jangan bengkok. Sehingga menyebabkan bercerai-berainya hati, berselisih. Kata mereka sebagai menafsirkan mana itu kenapa seperti itu tentang hadis itu jangan kamu taktalifu fatahtaliqa qulubukum saf saja bisa berselisih di hadapan Allah, apalagi di luar salat. Gimana nggak centang pernah? Punya suudzon satu sama lain nggak nggak nggak akur. Nah, kemudian menjaga syiar-syiar Allah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, puasa tunaikan dengan sempurna jaga dari hal-hal yang bisa merusak puasa tersebut dan yang bisa membatalkannya. Zakat juga demikian. Ya, zakat juga demikian. Sedekah jangan dirusak, jangan digugurkan amalan yang sudah dilakukan dengan manni wal ada. Mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberian menyakiti orang yang diberi. pula haji. Nah, jaga dari hal-hal yang menggugurkannya lebih dari itu semua. Nah, jaga ibadah-ibadah tersebut jangan dikotori dengan bid'ah, dengan kebid'ahan. Kemudian menjaga pendengaran, penglihatan dan hati. Jaga mata, jaga telinga, Berlindung kita kepada Allah dari kejahatan-kejahatan mata dan telinga kita, kejahatan lisan kita, kejahatan hati kita dan kejahatan mani. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'i, min syarri asma'ina, wa min syarri absarina. Berlindung kepada Allah. Itu sebagian ulama masukkannya dalam doa-doa wirid, zikir masa dan zikir sobah. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kejelekan pendengaranku, penglihatanku, dari kejelekan dan kejahatan lisanku, hatiku dan maniku. Kita berusaha untuk jaga mata telinga, tapi sudah disebutkan dalam riwayat kutiba dicatat ditetapkan ya ini bagi manusia itu perbuatan zina zina mata zina telinga zina tangan zina lisan nah, nah bahayanya dan itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah inna sam awal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula apa yang kamu buat kita buat dengan mata yang kita lakukan dengan mata ini? Apa yang kita lakukan dengan nah, telinga? Apa yang kita pakai? Untuk apa telinga itu kita pakai? Mendengarkan Al-Quran, nyanyian, musik, mendengarkan, syair-syair, nasyid-nasyid. Mata Apakah untuk membaca Al-Quran Atau untuk melihat yang Diharamkan oleh Allah Kemudian fuad Hati, akal Apa yang kita gunakan Untuk apa yang akal ini kita gunakan Kecerdasan kita itu untuk apa Itu akan ditanya oleh oleh Allah. Mas'ul. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing akan ditanya. Nah, siapkanlah masing-masing kita jawaban jawabannya. Oh, gampang. Jangan bilang gampang. Ketika nanti Allah Allah sudah mengabarkan, yauma nahtimu ala afwahihim. Ketika kami mengunci mulut-mulut mereka, kita nggak akan bisa bicara lagi. Wa limuna aidihim wa arjuluhum bima yaksibun. Tangan kita akan bicara. Kaki kita akan bicara. Kulit-kulit kita, pendengaran kita, telinga kita akan bicara. Nah, kita mau membantah menyanggah mereka, akan terjadi nanti. Mereka akan berkata kepada telinga kulit-kulit mereka, "Lima tum alaina." Kenapa kok kamu menjadi saksi terhadap kami, menyulat, menyulitkan kami? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami bicara. Nah. Dan dia telah membuat bicara segala sesuatu. Jangan sampai mereka menjadi saksi yang memberatkan kita. Jangan sampai telinga kita menjadi saksi yang menyudutkan kita. Enggak ya Allah. <clears throat> dia dia selalu memakai kami untuk mendengarkan nyanyian dan musik. Nah, syair-syair Dia menggunakan kami untuk melihat sesuatu yang tidak engkau sukai. Yang haram. Dia gunakan kami untuk bukan memikirkan ayat-ayatmu. Untuk menghayal. Cantiknya seorang wanita. Megahnya dunia. Nah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Kemudian hifdzul furuj. Orang-orang yang menjaga farjinya di, di, dipuji oleh Allah. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Salah satu ciri orang-orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون dan ayat-ayat yang lainnya yang Allah perintahkan di situ kita untuk menjaganya. Nah, Allah perintahkan kita untuk menjaga hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Allah bimbing pula kita dengan kemaslahatan ini hal-hal untuk kemaslahatan kita nah, lewat lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam Allah mengajarkan menyuruh kita untuk meminta kepada Allah penjagaan Allah menyuruh kita untuk meminta penjagaan seperti doa doa wirid zikir masa dan zikir sobah yang kita sebutkan kemarin Allah inna as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Terus Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi. Baik. Baik. Beriman dengan nama ini, nama Allah al hafidh dan al hafidh Yang berarti Allah itu Maha menjaga segala sesuatu. Maka nah, mereka yang meyakini ini akan mengimani nama tersebut dan meyakini bahwa segala sesuatu yang dijaga oleh Allah tidak akan tercecer, tidak akan Nah, tersia tersia-sia. Maka ini juga mau ada dua di sini. Artinya kalau dia misalnya memang punya nah melakukan kebaikan ya sebagai tarif, sebagai tarif itu membuat dia semakin semangat untuk mengerjakan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Itu pasti dijaga oleh Allah, dicatat oleh Allah. Tidak akan tersia-sia pahalanya. Inna la nudhi'u ajra man amala. Ya, makithina fihi abada. Ya. Wala yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang muhsin. Ya, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan orang yang berbuat baik itu adalah al ihsan pula, kebaikan pula. Ini targhib. Nah, yang kedua, terhid, ancaman, peringatan, wa'id. Kalau Allah menjaga segala sesuatu, membuat dia hati-hati untuk berbuat dosa. Kenapa? Ahsahullah. Allah mencatat semuanya. Allah menjaga semuanya, menyimpan semuanya. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Thumma wafikum iyyaha. Waman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada khairan dhalik falayaluman illa nafsah. Nah, itu semua adalah amalan kamu yang aku balasi kamu dengan sempurna sesuai dengan amalan tadi. Siapa yang mendapatkan yang baik, pujilah Allah. Siapa yang tidak mendapatkan yang seperti itu, jangan celah kecuali dirinya. Jangan salahkan orang lain. Jadi ada dua, dua yang menyebabkan kita terbangkit semangat untuk berbuat kebaikan sekecil apapun dan berhenti dari dosa dan kemaksiatan pelanggaran. Kenapa? Itu tercatat di sisi Allah. Allah katakan tentang mereka ahsahullahu wa nasuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsahu ahsainahu fi kitab fi imamin mubin. Kami menghidupkan dan mematikan dan kami mencatat apa yang telah mereka harturkan, mereka kedepankan amalan-amalan mereka dan juga asar dari mereka. Dan segala sesuatunya kami catat dalam induk yang terangkal, kitab induk. Nah. Nah. Ya. Nah, itu membuat kita hati-hati. Hatta nah, jangan dikira jangan cuma lahiriah, hatta yang batin niat kita pun. Nah. Wa man hamma bil hasanat falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah. Orang yang punya hamma, keinginan kuat untuk berbuat baik, tidak dia kerjakan, dicatat oleh Allah satu kebaikan. Fa in hamma biha wa amilaha katabahallahu lahu enam asra asra amsalha ila sab'inati dhi'fin ila adu'afin katsirah dibalas oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga wa man hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabahallahu hasanatan lahu hasanatan kamilah siapa yang punya tekad melakukan kejelekan dia ting dia tidak mengerjakannya tapi dia tidak mengerjakannya nah ini punya kriteria dia tidak mengerjakannya punya catatan ya punya kuyut di sini dalam hadis yang lain dia tidak mengerjakannya dia tinggalkan karena Allah maka dia dicatat satu kebaikan punya tekad untuk melakukan kebaikan nggak jadi dia kerjakan karena takut pada Allah dicatat sebagai satu kebaikan nah. kalau dia mengerjakannya dicatat sebagai satu kejelekan nah. ya nah, jadi jangan kira Cuma yang lahiriah saja, keinginan kuat. Nah, niat untuk berbuat jelek itu pun dicatat oleh. Hatta niat yang ikhlas jangan sia-siakan. Ada niat keinginan tekad yang baik, niat yang baik. Tumbuhkan karena Allah. Nah, itu malaikat sampai bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mencatat ini?" Catat sebagaimana adanya. Dari nama Allah tadi Al-Hafidh dan Al-Hafidh bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menjaga manusia dari kejelekan dan dari kerusakan, dari kebinasaan, menjaganya pula dari hukuman dan siksanya serta kemurkaannya kalau dia menjaga batas batas Allah dan hak-hak Allah. Nah. Jadi sebanding bagaimana seorang hamba itu menjaga batas-batas tersebut bertakwa kepada Allah. Nah, seperti itulah dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah, qanitat, taat dan menjaga lil ghaib, menjaga hak-hak suaminya dalam keadaan ghaib, tidak ada suaminya dengan apa yang telah Allah jaga. Ini menunjukkan kata enam wanita-wanita yang solihat yang menjaga ketika suaminya tidak ada bersamanya dia menjaga kehormatan suaminya, menjaga hartanya dan menjaga anaknya. Maka Allah jaga pula mereka. Allah tolong mereka dan Allah luruskan mereka di Allah kokohkan mereka di atas di atasnya. Nah. Jadi di antara perkara yang paling agung yang paling besar untuk dijaga adalah at-tauhid. at tauhid at Nah. Kemudian setelah itu diantaranya dalam menjaga syiar-syiar Allah yang paling utama adalah as as-salah. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antara faedahnya, "Faman hafaza 'ala salawat" siapa yang menjaga salat wa arkanah, arkanaha siapa yang menjaga memelihara salat dengan perhatian wa arkanah arkanaha menjaga rukun-rukunnya ada berapa rukun salat 13 nah hafizahullahu min niqmatihi wa adabihi Allah jaga dia dari kemurkaan dan azab Allah. Allah jaga dia dari kemurkaan dan adab Allah. Wa kanat lahu najatan yaumal qiyamah dan salat itu menjadi sukses kesuksesan keberhasilan bagi dia di hari kia di hari kiamat. Kata Ibnu Qayyim, as-salatu mujlib nama jelabatun lirizki. Salat itu mengundang rezeki. Salat itu mengundang rezeki. Antum tahu, ya, kalau kita main-main ke toko buku, ahlu dunia beberapa waktu yang lalu mungkin sampai sekarang itu berlomba-lomba menarik orang untuk cinta kepada dunia bahkan dengan pakai dalil. Nah, kalau kamu mau datangnya dapat dapat rezeki ampuh, nah lakukan ibadah ini ibadah ini ibadah ini. Di antaranya apa? Salat duha. Salat duha. Itu luar biasa faedahnya berjilid-jilid buku cerita nah, nah testimoni istilahnya nah, menerangkan tentang dia dapatkan rezeki berlimpah setelah rajin salat duha. Nah, bayangkan. Ya, masya Allah. Nah, majlabatun liruzki, hafidatun lisihah. Nah, mengawetkan, menjaga kesehatan. Sampai kakak kelas. <laughs> itu nulis ya, rahasia sholat dari segi kesehatan. Masya Allah. Gitu. Spesialis bedah. Masjid ya. ya. Masuk termasuk bestseller bukunya. Ya. ya tapi ya pakai kadang-kadang pakai ilmu gatuisasi ya. ya Hubungan-hubungan hubungan. Mungkin ada memang. Tapi kalau yang kita terlalu memaksakan diri untuk ini ya tidak benar juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Hafizatun lis Dafi'atun lil adza. Menjauhkan penyakit, menolak penyakit. Paling tidak apa paling besarnya apa? Menolak penyakit hati. Menjaga kesehatan, menjaga kesehatan hati yang paling jelas. muttaridatun lil adwa mengusir penyakit ya sama muqawiyatun lil qalbi menguatkan hati mubayyidatun lil wajhi memutihkan wajah membuat wajah itu jadi berseri apalagi yang salat malamnya banyak seperti kata sebagian ulama nah entah itu sebagai hadis hadis atau bukan tapi dalam bab pembahasan mustalah hadis mudraj atau tadlis apa itu disebutkan ada salah seorang rawi masuk wajahnya memang berseri dan memang terkenal rajin sholat malam dia sedang duduk menyampaikan hadis qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan masuk siapa yang banyak sholat malamnya Wajahnya di siang hari menjadi cerah berseri. Dikira yang mendengar itu matan itu untuk hadis dengan sanat-sanat tadi. Jadi sanat-sanat tadi itu untuk hadis ini. Padahal dia maksudnya menyampaikan sana fulan, sana fulan. Nah, belum menyampaikan hadisnya, tapi melihat ada yang masuk dengan wajah cerah berseri, dia sebutkan. Nah, padahal bukan itu. Yang banyak sholat malamnya berseri wajahnya. Di antara yang diterangkan oleh beliau juga, bagaimana tidak dia berduaan dengan Allah. Berduaan dengan Allah di sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya. Cahaya kemuliaan dia dapatkan di malam di malam itu. Mufrihatun lin nafsi, menggembirakan, menyenangkan jiwa. Atau mafrahatun lil nafsi, madhhabatun lil kasal, menghilangkan malas. Mansyatatun lir jawari, membuat semangat anggota badan. Untuk apa? Untuk ibadah ngantuk memang ngantuk lah wajar tapi semangat untuk ibadah enggak Nah, hilang malasnya. Itu yang disebutkan dalam riwayat kan ada disebutkan oleh Rasulullah. Siapa yang bangun salat malamnya bangun La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah Allahumma ighfir li dhanbi kullah doa kemudian apa kalau dia berudu disebutkan oleh Rasulullah kalau dia tersentak bangun seperti itu membaca kalimat-kalimat ini kemudian dia berdoa nah yustajab kalau dia bangkit salat kubilat itu diterima salatnya dan setelah itu di siang hari dia semangat hilang malasnya kenapa enggak termasuk orang yang telinganya jadi toiletnya syaitan nah, ya hati-hati jangan jadikan telinga itu toiletnya syaitan Nah, dikencingi setan. Setan itu menggembelenggu tiga belenggu. Kalau dia berzikir lepas satu belenggu, dia duduk wudhu hilang lagi. Kalau dia sholat nah, tangkas dia di siang harinya. Nah, madhabatun lil kasal. Nah, nah ya. Mum, nah, lil qawi Yani atau dia itu menjadi apa namanya tambahan bagi kekuatan, supply bagi kekuatan. Jadi nggak perlu suplemen. Nah, rajin sholat malamnya luar biasa sudah. Syarihatun lisadar melapangkan dada. Melapangkan dada. Mughdiyatun lirruh gizi asupan buat rohaninya. Munawwiratun lil qalbi memberi cahaya bagi hatinya. Hafizatun lin nikmah mengekalkan nikmat yang dia peroleh. dafi'atun lin nikmah menjauhkan petaka jalibatun lil barakah mendatangkan barakah mub'idatun minasyaiton menjauhkan dari syaitan dan mendekatkan kepada Ar-Rahman, mendekatkan kepada Allah. Nah, diterangkan testimoni. Tapi memang logikanya subhanallah betul seperti itu. Dilihat dalam Tibun Nabawi. Dalam kitab Tibun Nabawi dalam jilid 4 enam, dalam jilid 4 apa namanya yang punya Ustazul Ma'ad 5 jilid jilid 4-nya itu Tibun Nabawi. Nah, itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Punya pengaruh yang menakjubkan dalam upaya menjauhkan kejelekan-kejelekan dunia. Ini sholat. Ini sholat. Lebih-lebih ketika dia memenuhi hak-hak sholat. Sempurna dia. Walaupun cuma dua rakaat ringan. Tapi langkah sulitnya dua rakaat ringan ini. Dua rakaat ringan yang paling mudah ya. Artinya yang paling yang disebutkan dalam sunnah. Yang ya saja istilahnya. Tidak perlu lama-lama Salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah setelah wudhu. Sebelum subuh. Sampai disebutkan oleh Bunda Aisyah. Saya tidak tahu Rasulullah baca Al-Fatihah atau tidak. Karena ringannya salat dua rakaat sebelum subuh itu. Yang dikatakan oleh dalam fawaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin 5 menit yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Paling lamanya lima menit sholat dua rakaat sebelum sudah sudah mendapatkan dunia dan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Ketika u'tiyat haqqaha diberikan hak sholat itu apa takmil zahiran wa batinan sempurna lahir dan batinnya sempurna bacaan-bacaannya itu diperhatikan geraknya betul-betul dia gerak kapan bagaimana mengangkat tangan di mana diletakkan, bagaimana dia meletakkan tangannya. Kalau di mana posisinya itu memang baif ya, banyak yang baif, tapi yang lebih kuat itu nah di atas dada. Tapi kadang, -kadang itu juga relatif, kadang dada itu seperti ada yang begini, ada yang begini. Ya. <clears throat> Kemudian, nah, bagaimana rukuknya, kemana mata itu melihat, ya Nah, kemudian bagaimana i'tidalnya? Bagaimana dia mengangkat tangan, kemudian bagaimana dia sujud? Bagaimana bentuk sujud yang sempurna? Nah, itu yang diperhatikan. Makanya disebutkan kalau betul orang kita salat itu betul-betul di, diberikan haknya, lahu laha ta'sirun ajid fi daf'i syururid dunia. Punya pengaruh luar biasa menjauhkan kejelekan-kejelekan dunia. Sempurna itulah lahiriahnya Sempurna wunan. Rukuknya, sujudnya, berdirinya. Ya. Kadang-kadang banyak sekali tiba dalam sholat. Wah, kertek kertek kertek. ya. Nah. Ya tidak pantas. Coba di hadapan Pak Presiden seperti itu tidak Enggak berani gitu. Nah, di hadapan polisi lagi Nah, itu lahirnya. Duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Bagaimana yakni kaki ketika sujud antara paha dengan lambung, ketiak dengan siku apa namanya dengan lambung, siku dengan lambung, tangan gimana? Semua diperhatikan itu zahir. Belum lagi bah, batin ini yang paling repot, paling berat. Udah berapa berusaha betul-betul sampai ada yang mungkin mengangkat takbir tuh Allah mungkin dengan niat dalam hatinya yang menurut dia. Nah ada diberitakan para sahabat seperti itu ya. Salam. Allahu Akbar. Dia sudah mujarab mau sholat itu sudah niat untuk sholat. Nah. Allahu Akbar. Ya kan? Lama sekali. Mungkin sampai awal itu sholli fardhu sunnah Ya, benar. Nah, bas batin baru Allahu Akbar keluar semua ide untuk nulis. Nah, teringat lagi dompet yang ketinggalan. Ya. Betapa berat gangguannya untuk ikhlas ini, untuk betul-betul khusyuk. Tapi memang nah Itulah yang disebutkan mereka yang sudah merasakannya. Ini bukan bukan dari kita, ini imam yang merasakan ini, yang menulis kitab as-salah wa hukmu tarikuha. Wa hukmu tarikiha. Ya, al hafid Ibn Al-Qayyim al jauziyah Antum baca. Sampai ada yang meringkas sendiri ya. Asrar salah. Min asrar salah. Diambil dari kitab salat itu. Ini rahasianya. Sebagiannya diringkas oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam sebagian risalahnya. Ada bu salat, ada bu masyilah salat. Kalau nggak keliru kalau enggak dalam ke sholat. Jadi tentang rukun-rukun sholat. Nah, Al-Fatihah. Punya rahasia semua. Nah, kenapa bisa seperti itu? Punya pengaruh luar biasa. Lianna laha sirrun. Apa rahasianya? Inna salata silatun billahi azza wa Maka penting untuk dijaga. Karena salat itu adalah komunikasi, hubungan antara kita dengan Allah. Ada silah keterikatan kita dengan Allah. Wa ala qadri silatil abdi bi rabbih azza wa tuftah alaihi minal khairat abwabuha. Sesuai dengan kadar hubungan kita dengan Allah terbukalah berbagai pintu-pintu kebaikan dengan salat itu tadi. Ini dibuktikan oleh mereka Bukan bukan nah bukan yani mereka tidak pernah mendapatkan masalah, mereka punya dapatkan mereka juga mendapatkan masalah. Bahkan orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an sekalipun juga mendapatkan nah, masalah masalah banyak dihadapi oleh beliau. Beliau larikan ke dalam sholat, hati beliau bawa dalam sholatnya. Selalu yafza ila sholat. Diceritakan tentang Rasulullah SAW. Setiap ada masalah beliau bawa dalam sholat. Minta petunjuk pada Allah. Itu diikuti oleh para pewaris beliau dari kalangan salaf. Nah, sampai di zaman kita. Nah, Syekhul Islam Ibnu juga dapatkan problema bahkan ketika beliau murna membaca, menelaah, meneliti buntu terhadap satu masalah, istighfar beliau ribuan kali. Akhirnya beliau kemudian sujud, rakaat, sujud, salat Allah minta dibukakan ya ali ya man allama adam allimni ya man fahama sulaiman fahimni nah, terurai nah. wa taqta'u anhu min asbabuha putus terhenti dari dia semua sebab kejelekan dengan salat tersebut wa tafidu alaihi mawaridu taufiq min rabbih azza wa jalla berlimpah kepadanya curahan taufik dari Allah selalu dia mendapatkan taufik nah ragu tanyakan kepada mereka tidak percaya coba kalau tidak percaya coba orang-orang tua kita dulu mungkin nah, sering mereka juga mendapatkan problem. Nah, mereka bawa ke dalam sholat nangis dalam sholat kenapa jadi seperti ini. Nah, mereka adukan semuanya kepada kepada Allah. Tenang hatinya dapat dia melihat apa yang harus dilakukan. Nah, cuma kita mungkin masih kurang yakin. Ya, belum membiasakan itu juga barangkali jadi sebab karena kita belum pernah menjadi apa menjadikan itu sebagai sarana. Karena merasa diri kita kotor, merasa diri kita lemah, nggak mungkin lah seperti ini. Tapi kita belum mencoba, belum mencoba, mencoba. Itu kalau misalnya waktu-waktu yang mustajab itu luar biasa kita, nah sungguh-sungguh. Salatnya seperti itu juga. Salatnya seperti itu juga. Lebih-lebih dalam keadaan bersendirian. Nah, wallahu a'lam Baik ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nama Allah berikutnya kita bahas Al-Hasib. Al-Hasib. Yang Maha menghisab. Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain.